Bagaimana hukum akad nikah seorang laki-laki yang dalam akad nikah itu disebutkan nama ayahnya, bukan ayah kandungnya? Siapa tidak? Kalau seorang laki-laki tidak perlu disebut, tidak perlu pakai wali. Kalau seorang laki-laki menikah tidak perlu dengan walinya, sebab seorang laki-laki tidak perlu wali. Yang perlu wali adalah putri perempuannya. Seorang wanita jika hendak menikah maka harus ada walinya. Apakah orang tuanya jika ada? atau saudaranya jika tidak ada orang tuanya pindah ke kakeknya, pindah ke saudaranya, pindah ke pamannya dan seterusnya. Jadi ada wali. Kemudian saat. Jadi kalau memang ayah angkatnya itu, ayah angkat kalau perempuan yang dimaksud pertanyaan tidak jelas. Kalau seorang perempuan diangkat oleh seorang bapak, seorang jadi mengangkat anak, ini ada hukum lagi, ada uslub hakim kita harus membahas masalah lain. Mengangkat anak itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Yang sampai merubah nasab. Kalau Anda memungut anak, bapak namanya Abdullah. Anda punya nama, nama Abdullah. Lalu Anda memungut anak. Namanya Aisyah. Maka setelah Anda pungut, tidak boleh Anda rubah menjadi Aisyah Abdullah. Merubah nasab hukumnya haram. Akan anda beri nama Aisyah binti siapa bapaknya yang sesungguhnya. Anda memungut anak, jadi tidak ada anak angkat. Dan ini dibatalkan langsung dari atas langit ketujuh dalam istilahnya itu. Turun wahyu untuk membatalkan pengangkatan anak tabaninya Nabi kepada Zaid ibn Harithah. Nabi pernah punya anak angkat Zaid ibn Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Akhirnya dibatalkan oleh Al-Quran. Tidak ada anak angkat. Sehingga jangan sampai kalau Anda mengangkat anaknya orang, tetap anaknya. Itu binnya si anak. Tidak boleh dirubah. Jadi ada masalah anak angkat harus difahami. Sehingga tidak boleh kalau bukan nama bapakmu, tidak boleh ditempelkan di belakangmu. Kalau putri, ya jangan nama suamimu. Ini nah, kan sudah bahas kemarin, masa ngaji di Al-Bahja berkali-kali, eh nama suami yang ditempeli di belakangnya. Nah, mana? Bukan nama suaminya, nama bapakmu ditempeli di belakang di belakangmu. Kalau anda Aisyah binti Abdullah, ya Pak eh, Aisyah binti Abdurrahman, ya anda bapakmu Abdurrahman. Kalau anda menikah dengan Ali, jangan Aisyah Ali. Itu kan Pak pejabat di sini. Baik itu. Jadi harus jelas itu. Baik. Adapun masalah akad nikahnya seorang perempuan harus dengan wali. Kalau tidak pakai wali tidak sah menurut madhab jumhur ulama selain madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Tapi menurut Abu Hanifah pun ada aturannya tersendiri. Jadi tidak sah jika tidak dengan wali. Kalau masalah menyebut malah lain. Contoh. Kalau ada orang sudah menyerahkan pernikahan kepada kami mewakilkan. Misalnya ada, Buya saya wakilkan kepada Buya untuk menikahkan putri saya yang bernama Aisyah. katakan nah, ada barang jatuh diambil jangan sampai jamaah yang mengambil ya Allah nah, ini maksud anak-anak itu perlu dibimbing satu-satu subhanallah mana itu nah, jadi melap itu guru nanti jamaah yang jauh lari baru lari ini nah, ini kepintaran anak-anak ini saya ada keras di anak-anak apa ente itu tidak sadar begini begini kan Hah? kalau tidak ditegesi begitu saya pengen peka anak-anak itu jangan sampai sudah dipesankan kalau ada pertanyaan langsung berdiri supaya ketahuan mana yang lebih dulu. Masih tidak hukum harus berdiri. Kalau begitu tidak boleh jadi ini harus anak yang cekatan. Apa tadi? Hah? Ada wakilkan. Tolong diganti saja. Ini tidak boleh lagi seperti itu. Tolong ganti yang benar. Jangan sampai ada anak-anak yang selalu begitu. Baik kalau ada seorang mewakilkan kepada kami untuk menikahkan Buya saya wakilkan kepada Buya untuk menikahkan putri saya bernama Aisyah nama saya Abdurrahman Aisyah binti Abdur Rahman saya terima perwakilanmu selesai setelah itu saya menikahkan ya dinikahkan Aisyah dengan Muhammad ya Muhammad angkah tuka wazat wa mahtukata Aisyah Bibahri dengan mahar begini selesai biarpun bapaknya ada disebut mewakilan atau mewakili tidak usah disebutkan juga sah karena perwakilan itu kasus yang terpisah jadi cukup saya menikahkan aku nikahkan engkau hai Aisyah ah, wahai apa siapa tadi Muhammad aku nikahkan engkau dengan Aisyah dengan mahar 100 ribu sah mana bapaknya oh nggak penting masalah bapak karena sudah jelas Aisyahnya jelas orangnya ini tapi sudah diserahkan perwakilan jadi tidak disebut yang penting benar orangnya Membawa perwakilan orang pada menyaksikan semuanya. Cuman kesempurnaannya biar orang tidak ragu, Aisyah binti fulana, bil fulan, bapaknya yang telah mewakilkan kepadaku biasanya itu diserah, disebutkan semuanya kalau tidak disebut ya sah saja perwakilan itu kisahnya mewakilkan itu bisa setahun yang lalu kok aku wakilkan kepadamu untuk nikahkan putriku nggak dapat jodoh-jodoh ya itu tetap setahun yang lalu aku nikahkan engkau dengan ini nggak usah aku wakil bapakmu ya kok bisa jadi wali bukan apa-apamu sudahlah kamu tidak tahu-tahu sudah mewakilkan ke saya sudah lama 100 tahun, satu tahun yang lalu. Ini saja. Baik.